Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله إنه قوي شديد العقاب Artinya, awalam yasiru fil ardi dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka kanu hum ashadda minhum quwwah mereka itu adalah orang-orang yang lebih lebih besar atau lebih kuat kekuatannya dibandingkan dengan mereka yang ada sekarang. Artinya umat terdahulu lebih kuat dibandingkan dengan umat yang dihadapi Rasul waktu itu wa atharun fil ardi dan peninggalan-peninggalan umat terdahulu lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa mereka karyakan yang nanti akan ditinggal. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah mengadab mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq' dan mereka sama sekali tidak punya pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Zalika biannahum yang demikian itu karena sesungguhnya mereka karena ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Rasul Allah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas. Fakafaru tapi mereka kufur, mereka ingkar. Fa'akhadhahumullah, maka mereka diazab oleh Allah. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sungguh Allah SWT itu maha kuat dan maha keras siksanya. Itu artinya pelajaran yang kita ambil di sini. Awalam yasiru fil ardi dan apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi fayanzuru Kaifakana akibatul ladzina kanu min qablihim lalu memperhatikan bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu nah, faedah yang diambil berarti umat manusia apalagi umat Islam. Umat Islam itu diperintah untuk memahami umat terdahulu. Kalau harus dengan melakukan perjalanan, melakukan perjalanan karena zaman dulu alat komunikasi tidak seperti sekarang. Nah, jadi intinya Allah SWT memerintahkan agar mengetahui kisah umat terdahulu, memperhatikan umat umat terdahulu. Lalu nyatanya sekarang umat terdahulu itu seperti apa? Umat terdahulu yang eh, di Indonesia ini misalnya kerajaan-kerajaan terdahulu. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran. Nah, dan sebelum itu ini zamannya siapa yang meninggalkan Borobudur Candi Prambanan nah itu zaman siapa nah, diteliti nah setelah diteliti oh, zaman itu terus sekarang nyatanya bagaimana kalau tahu hancurnya hancurnya dulu bagaimana Nah, jadi itu diteliti. Kenapa? Karena Allah di sini memerintahkan apa mereka tidak melakukan perjalanan dan melakukan penelitian tentang umat terdahulu, akhir dari umat terdahulu bagaimana? Gitu. Padahal kanu hum asyaddu minhum quwa. Padahal umat terdahulu jauh lebih kuat daripada mereka yang hidup di waktu itu. Umat terdahulu, kalau sekarang umat terdahulu jauh lebih kuat daripada umat sekarang. Bagaimana umat terdahulu lebih kuat? Awalnya manusia itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, Berarti 30 meter Apa kira-kira kecilnya Seperti kita ini Terus tingginya 30 meter Tidak mungkin Berarti badannya besar Tinggi ya. Kekuatannya Kekuatannya Nah berarti Umat terdahulu lebih Lebih kuat umurnya lebih panjang. Nah, kesudahannya bagaimana? Wah, umat terdahulu hancur. Kenapa? Diturunkan azab oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Durhaka kepada Allah SWT. Nah, ini. Nah, sekarang ya yang saya tahu ya, yang saya tahu dan itu jadi pelajaran. Borobudur. Selundakannya naik itu tingginya berapa, Pak? Seperti tekel kita naik itu. Iya. Eh? Gak ada yang ingat ya? Eh? Gak pernah ke sana. Gak pernah naik sampai di atas. Saya waktu ke Magelang terus setelah ke Magelang ke desa yang di kaki Gunung Merapi. Nah, di sana ada teman yang ngajak saya ke Borobudur. Saya biar tahu. Ya wis enggak apa-apa. Nah, akhirnya naik motor ke Borobudur. Terus setelah itu naik ini. Selundakannya itu gitu Berapa? Setengah meter. Lebih setengah meter. Jadi tidak bisa kalau kita mau dari ini terus mau naik itu naik selundakannya itu biasa gini nggak bisa ya harus ngangkat kaki dulu sampai repot gitu. Nah mungkin hampir satu meter atau gitu. Iya hampir satu meter kira-kira ini. Batunya besar besar gitu. Tuh. Gitu ngunci satu dengan yang lain. Terus tingginya sulundakan itu satu meter atau hampir satu meter. Nah sekarang Borobudur itu kan tempat ibadah ya. Dan nanti kalau di atas itu ada tempat jalan keliling kayak tawaf itu Terus nanti ada jalannya lagi naik. Di sana juga ada, di sini juga ada. Terus nanti ada coba keliling lagi. Jadi yang paling atas kayak kubah masjid itu nanti ada tempat keliling. Nanti ada tempat turunnya, turunnya selundakan gitu. Nah, terus di turunnya itu keliling itu itu juga kuncup-kuncup kayak gitu itu ya kayak kubah-kubah itu nanti di tingkat dua ada tempat keliling gini lagi nanti terus e, kalau kita keliling di sebelah kita itu agak ke bawah itu ya kubah-kubah itu terus nanti ada bagian yang untuk turun nanti keliling gitu lagi. Nah, selundakannya itu setinggi itu dan itu untuk ibadah. Seandainya orangnya nggak tinggi besar, nggak mungkin buat selundakan setinggi itu. Lang repotilan kan itu. Nah, jadi itu. Seandainya orangnya seperti kita tidak mungkin buat selundakannya setinggi setinggi itu ya. nah kenapa karena ibadah tambah repot lah nggak membuat nyaman nah itu contoh ya, bahwa orang dulu itu lebih kuat lebih besar lebih tinggi ini. Iya. Nah itu enam. Dan anak SD sekarang itu kecil-kecil ya dibandingkan dengan di zaman kita dulu. Zaman kita dulu anak SD itu sudah besar-besar. Umurnya udah dulu sekolah terlambat gitu ya. Ya tidak beda jauh. Gitu. Nggak beda jauh dulu e, zaman kita kelas 6, kelas 7 masuk SD. Mungkin gitu ya. Umur 19 lulus. Sekarang 18 lalu kaca setahun, tapi itu kecil-kecil anak-anak SD. Bahkan sekarang anak SMP itu masih kecil-kecil itu banyak. Bukan karena umurnya, karena tambah lama tambah kecil. Ya ada yang masih tinggi besar, gitu. Ada yang masih tinggi tinggi besar. Tapi banyak yang tambah kecil tambah kecil. Gitu kanu hum ashaddu minhum quwwah wa athara fil ardi wa atharan fil ardi dan umat terdahulu lebih banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan di muka bumi. Kalau zaman kita ini terus akhirnya hancur. Apa kira-kira yang ditinggalkan oleh zaman sekarang. Gedung-gedung, apa gedung-gedung itu nggak hancur, banyak yang dari kaca, nanti ada lindu gitu aja, itu robo atau hancur ada gempa bumi hancur kan itu ya. Nah itu mana bangunan orang sekarang yang sangat kokoh ada lindu tidak akan hancur kayak Borobudur ada lindu nggak hancur. Tembok di Cina itu ya. Nah ada lindu hancur ndak? Tidak Itu. Nah, kalau seandainya zaman kita ini terus hancur, apa kira-kira yang ditinggalkan? Nah, tapi kalau umat terdahulu itu di Mesir itu ada piramida, piramid-piramid ya. Itu. Nah, itu kan peninggalan umat terdahulu. Hmm. Wa atharon fil ardi. Mereka lebih banyak meninggalkan peninggalan peninggalan. Gitu. Fa'akhadhahumullahu bidunubihim. Diazab oleh Allah mereka karena dosa mereka. Wa makana lahum minallahi miwak dan tidak ada yang bisa melindungi dari adab Allah swt. Nah, jangankan itu orang yang sekecil kita kekuatannya seperti kita orang dulu itu kuat kuat tiba-tiba tidak bisa selamat dari adab Allah hmm. mereka lebih memakmurkan bumi mereka lebih kuat peninggalan yang mereka tinggalkan lebih banyak menunjukkan bahwa mereka hebat-hebat tapi tatkala mereka banyak dosa diadab oleh Allah tidak ada yang bisa melin, melindungi. Ya. Nah, karena itu jelas ayatnya dia. Ya. Fa'akhodahumullahu bidhunubihim maka Allah mengadap mereka karena dosa-dosa mereka maka nalahum minallahi miwak dan mereka tidak bisa mendapatkan atau tidak memiliki e, siapa-siapa yang bisa melindungi dari Allah SWT maksudnya dari adab Allah SWT Zalika bi'annahum yang demikian itu karena mereka karena ta'tihim rusuluhum telah datang kepada mereka utusan Allah kepada mereka bil bayinati membawa keterangan-keterangan yang jelas Tuhan itu adalah Allah jelas saking jelasnya ungkapan seperti itu anak kecil sampai orang tua yang belajar yang tidak belajar semua bisa paham saking jelasnya yang dibawa oleh Rasul Tuhan itu adalah Allah karena Tuhan itu adalah Allah maka menyembah harus hanya kepada Tuhan yang benar tersebut yaitu Allah SWT tidak ada yang nggak bisa faham saking jelasnya la ilaha illallah wa ubudu robbakum sembala Tuhan kalian malakum min ilahin ghairu tidak ada sesembahan selain Allah ya. kalian itu tidak punya sesembahan yang benar kecuali selain eh kecuali hanya Allah jelas ayat yang dibawa oleh Rasul Gitu. Meskipun begitu fakafaru mereka kufur, tidak mau beriman. Fa'akhadahumullah maka diadab oleh Allah. Nah, diadab itu karena kedurhakaan gitu. Innahu kawiyun syadidul iqab Sesungguhnya Allah itu maha kuat Maha keras siksanya Hmm. Intinya bahwa gitu, umat yang masih hidup diperintah untuk mempelajari dan mengetahui dan meneliti umat terdahulu sebagai pelajaran. Digambarkan oleh Allah umat terdahulu lebih kuat, lebih hebat, lebih banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan. Nah, digambarkan seperti itu. Tapi diperintah untuk meneliti. Nah, lalu Allah SWT memberikan memberitahukan seperti apa kesudahan umat terdahulu. Gitu. Peradabannya yang tinggi, kemajuannya, kekuatan fisiknya. Nah, meskipun seperti itu, kesudahan mereka bagaimana? Hancur peradabannya. Mengapa? datang azab. Gitu. Nah, dan mereka tidak bisa menghindar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Jadi pelajaran. Ini. Mengapa kok seperti itu? Karena Rasul Allah diutus tidak diimani. Lah sekarang kalau kita tidak beriman kepada Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita tidak beriman kepada sunnah-sunnah Rasul. Nah, sesungguhnya kita tidak sekuat mereka, tidak sehebat mereka, terus kita tidak beriman. Maka lebih layak untuk dihadap daripada umat terdahulu. Ya. Kenapa? Umat terdahulu jasanya banyak saja masih dia dihadap. Nah, kalau umat sekarang itu jasanya sedikit memakmurkan bumi sedikit, ya. udah gitu ndak mau beriman, maka lebih layak dihadap daripada umat terdahulu. Nah, dan kalau adab Allah itu sudah turun, tidak akan ada yang bisa menghalang halangi, tidak tidak akan ada yang bisa itu memberikan pertolongan. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin dan sungguh telah kami utus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat dari kami yang memberikan penjelasan bahwa Muhammad adalah rasul. Ya, membawa ayat-ayat, membawa mukjizat-mukjizat yang mana dengan ayat dan mukjizat itu menjadi mantap dan kuat harusnya bahwa Musa adalah roh Rasul Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun Nabi Musa membawa ayat-ayat Allah menuju kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Fir'aun adalah raja yang mengaku jadi Tuhan. Korun adalah umat Nabi Musa yang paling banyak hartanya. Haman adalah orangnya Fir'aun yang ahli. Fakolu sahirum kadab Semuanya baik Korun maupun Firun maupun Haman mengatakan bahwa mujizat yang dibawa Musa itu adalah sihir dan Nabi Musa itu tukang sihir yang pendusta. Nah, semuanya mengatakan wah Nabi Musa itu tukang sihir dan pendusta. Tukang sihir mengaku jadi utusan Allah. Iya. Nah, falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal Maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami. Qalu mereka berkata, Uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu. Bunuhlah anak-anak laki-laki yang beriman bersamanya. Siapapun laki-laki yang beriman kepada Nabi Musa, bunuh. Wastahyu nisa'ahum kalau perempuan tidak apa-apa hidup. Karena laki-laki itu yang menyandang senjata. Kalau yang laki-laki dihabisi, nanti tidak punya kekuatan. Nah, kalau perempuan itu tidak punya kekuatan dan bisa mereka jadikan hiburan. Akhirnya yang laki-laki diperintah untuk dibunuh, yang perempuan ini bukan perintah pembunuhan waktu lahir saja. Ini adalah siapapun dari kalangan laki-laki yang beriman harus dibunuh. Ini. Kalau laki-laki, kalau bayi lahir laki-laki dibunuh itu sebelum ini. Ini Nabi Musa sudah diutus jadi rasul. Nah itu. Karena itu di sini dikatakan gitu. Uktulu abna alladzina amanu ma'ahu. Bunuhlah anak-anak laki-laki yang beriman kepadanya bersamanya. Beriman kepada Nabi Musa bersama Nabi Musa, laki-laki yang beriman itu dibunuh. Gitu. Wastahyu nisa'ahum, tapi kalau yang perempuan beriman mengikuti biarkan. Wa makaidul kafirina illa fi Tapi ketahuilah tipu daya orang kafir itu tiada lain kecuali kesesatan iya. Itu tipu daya orang kafir Supaya agama Allah itu tetap iya, Tidak bisa mengalahkan mereka orang kafir Bagaimana? Oh, pendukungnya yang bakal menjadi kekuatan harus dihabisi sebelum jadi kuat. Nah, itu aturannya. Nah, waqala Fir'aun dan berkata Fir'aun, "Zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan akan aku bunuh Nabi Musa dan supaya dia mohon pertolongan kepada Tuhannya. Hmm. Inni akhafu ayyubatila Kalau Musa tidak saya bunuh kata Fir'aun, saya takut agama kalian nanti diganti oleh Nabi Musa. Au ayyuzhira fil ardil fasad atau gitu, kejelekan akan dijadikan memenangkan di muka bumi. Maksudnya dakwanya itu dianggap jelek Gitu. Kalau Nabi Musa tidak dibunuh bisa-bisa nanti menang dengan agamanya yang jelek itu di muka bumi dan agama yang baik-baik menurut mereka itu nanti akan kalah. Waqala Musa, Nabi Musa menjawab, ini udzu bi rabbi wa Robbikum. Kalau kalian ingin bunuh saya, saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Gitu. Kalau aku dilindungi oleh Allah, kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau Allah melindungi kalian, kalian tidak akan berbuat jelek. Inni untuk bi rabbi wa rabbikum. Sungguh saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Hmm. Min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab berlindung dari semua orang yang sombong yang tidak mau beriman kepada hari hisab. Faedah yang diambil dari ayat 23. arsal arsalna Musa dan sungguh telah kami utus Nabi Musa, berarti jelas Nabi Musa adalah utusan Allah dan dia termasuk ulul azmi ulul azmi iya, yaitu orang yang paling tinggi kedudukannya dari kalangan rasul dan ulul azmi itu ada lima yang pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam yang kedua Ibrahim alaihissalatu wassalam yang ketiga Musa alaihissalatu wassalam yang ketiga Isa alaihissalatu wassalam dan yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Faedah berikutnya setiap rasul itu dibekali oleh Allah dengan keterangan yang jelas. Diberi kitab faham dengan jelas. Intinya setiap rasul dibe dibekali hidayah, dibekali keterangan yang jel jelas. Ya. Yang berikutnya Fir'un, Haman, dan Korun itu selalu mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah sahirun kata faedah yang diambil bahwa orang yang berseberangan dengan agama agama Allah SWT nah, maka di samping ingin menghapus agama Allah mereka mencela orang-orang yang memeluk agama yang benar hmm. Faedah berikutnya Nah, bahwa di zaman Nabi Musa ketika Nabi Musa belum lahir kalau ada Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Akhirnya peradaban ini gitu, ganti gitu, meskipun meskipun gitu, sudah dewasa laki-laki kalau beriman dibunuh. Awalnya lahir laki-laki dibunuh, lahir laki-laki dibunuh. Lahir itu, itu di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa belum lahir, nah, sempat karena kekejaman pemimpin Fir'aun di waktu itu, kalau ada Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Tapi kalau melahirkan anak perempuan tidak dibunuh. Setelah Nabi Musa membesar dan mendakwahkan, rajanya mengumumkan lain lagi, siapapun yang laki-laki beriman Nabi Musa mengikuti Nabi Musa maka akan dibunuh. Nah, jadi seperti ini peradaban yang ada di zaman Nabi Nabi Musa. Gitu. Nah, lalu Fir'aun mengatakan ini akhofu ayyubtilakum ayubtiladinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Saya takut kalau Musa akan mengganti agama kalian. Nah, orang yang agamanya batil itu Mereka itu tidak senang dengan Islam. Kalau Islam didakwakan, diungkapkan itu agamanya digan diganti karena kekejamannya gitu nah, meskipun begitu meskipun tantangan Nabi Musa sangat luar biasa nah kalau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dan kita diperintah untuk berlindung dari kekejaman penguasa dan diperintah berlindung dari kekejaman orang-orang yang som sombong. Mungkin itu yang kita baca dan kalau ada yang ingin tanyakan monggo dipersilahkan. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.